Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Akhwani Fiddin A'azani Allah wa iyyakum jami'an Para pendengar yang berbahagia Alhamdulillah pada pagi ini Kita dapat bertemu kembali di majelis ilmu yang mulia ini Majelis yang penuh berkah kita akan membahas dosa-dosa besar yang diharamkan dalam agama. Dan pada pagi ini kita akan mengupas tentang satu dosa besar, yaitu menahan zakat. Tidak syak lagi, Ikhwanifiddin dan pada para pendengar yang berbahagia, bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Wajib bagi siapa saja yang berharta untuk mengeluarkan zakat hartanya apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Muad bin Jabal ke negeri Yaman, memerintahkan kepadanya agar mengambil harta dari orang-orang kaya dari mereka untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang miskin dari mereka. Demikian juga hadis-hadis yang bercerita tentang rukun Islam atau yang menjelaskan tentang rukun Islam. Ya, dijelaskan di situ zakat sebagai salah satu di antara rukun Islam tersebut. Dan juga di dalam Al-Quran ya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kerap kali menyandingkan dan menyebutkan secara bersamaan perintah untuk mengerjakan solat dan menunaikan zakat. Maka dari itu, kewajiban ini adalah kewajiban yang sangat agung. Kewajiban yang berkenaan dengan harta kita. Kewajiban yang memiliki dampak sosial terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu fakir miskin yang merasakan manfaat dan faedah dari pelaksanaan kewajiban ini. Maka tidak selayaknya seorang muslim mengabaikan kewajiban yang agung ini. Dan maka termasuk salah satu dosa besar adalah menahan harta yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengeluarkan sebahagian darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, "Wa wailul lil musyrikin alladziina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun." Surat Fussilat ayat 6 sampai ayat 7. Yang artinya, dan waillah celaka besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 18 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة Janganlah orang-orang yang bakhil mengeluarkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa karunia-Nya ya itu adalah baik baginya bahkan itu adalah buruk bagi mereka niscaya akan dikalungkan apa-apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat nanti akan dikalungkan pada mereka apa-apa yang mereka bakhilkan pada hari kiamat nanti jadi harta yang sudah wajib untuk dikeluarkan itu akan membawa mudarat apabila tidak dikeluarkan oleh pemiliknya. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Salah satu sebab ya kaum muslimin mengabaikan kewajiban ini adalah mereka jahil tentang hukumnya. Ya, mereka jahil tentang hukumnya dan tidak tahu menahu tentang hukum kewajiban ini atau tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan zakat. jami'an. Kewajiban zakat yang ditetapkan atas kaum muslimin ini merupakan bukti keindahan keindahan dinul Islam sekaligus juga bukti kepedulian Islam terhadap para pemeluknya. Manfaatnya juga sangat banyak. Di samping itu, kaum fukara juga tentunya sangat membutuhkan uluran bantuan melalui saluran zakat ini. Banyak sekali manfaat zakat para pendengar yang berbahagia. Di antaranya adalah menciptakan nuansa kasih sayang antara si kaya dan si miskin. Sebab semua manusia pasti menyukai orang-orang yang berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, membersihkan dan mensucikan jiwa serta membuang sifat kikir dan bakhil Ya. Tuh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 103, ambillah ya, zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Yang berikutnya, di antara faedah zakat ini adalah membudayakan sifat kedermawanan dan kemuliaan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan menumbuhkan kepedulian sosial ya, terhadap orang-orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rezeki, memberikan karunia kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maka hendaklah orang yang mendapat karunia itu ya memberikan sebagian dari harta yang telah Allah beri, titipkan kepada mereka. Jadi melalui zakat akan muncul sifat-sifat kedermawanan dan kemuliaan di tengah-tengah kaum muslimin. Muncul kepedulian sosial terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Dan juga ya, zakat akan mendatangkan berkah, rezeki dan pahala. Ya, akan mendatangkan berkah, rezeki dan pahala dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala azani Allah wa jami'an dan para pendengar yang budiman telah menyebutkan banyak sekali ancaman terhadap orang-orang yang tidak menunaikan zakat mereka. Seperti di dalam surat At-Taubah ayat 9, eh, ayat 24 ayat 34 Allah Subhanahu wa taala mengatakan والذين يكنزون, يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يؤمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون yang artinya dan orang-orang yang menyimpan dan menahan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan pada jalan Allah itu tidak mengeluarkan zakatnya maka beritakan beritakanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari ya dipanaskan emas dan perak itu di dalam api neraka jahanam lalu dibakar eh, lalu dibakarlah dahi mereka lambung dan punggung mereka Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah, paduku maupun kuntum nizun. Rasakanlah sekarang siksa dari api yang kamu simpan itu. Jadi, hakikatnya, ya seorang yang menyimpan dan menahan hartanya itu, dia pada hakikatnya menyimpan api. Yang api itu akan membakarnya nanti pada hari kiamat. Jadi setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu terhitungkan atau barang panas. Pemiliknya akan disiksa karenanya pada hari kiamat nanti. Ya seperti yang Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ya dalam sebuah hadis yang panjang ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ma min sahibi zahabin ولا فضة لا يؤدي منها حقها لا يؤدي منها, منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائف صفائف من نار فأهمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة hatta yuqda بين ibad fasayara sabilahu imma إلى jannati wa imma النار. nar Nabi mengatakan siapa saja yang memiliki emas dan perak lalu tidak mengeluarkan zakatnya zakatnya maka pada hari kiamat nanti akan dibentangkan lempengan-lempengan dari api neraka untuknya. Lempengan-lempengan ini adalah harta benda berupa emas dan perak yang disimpannya dulu akan dibuat nanti dalam bentuk lempengan lalu dipanaskan dalam api neraka. Lalu lempengan-lempengan itu dipanaskan dalam api neraka kemudian digosokkan ke lambung, ke dahi dan ke punggung mereka. Apabila lempengan itu dingin, maka akan dipanaskan kembali pada hari yang lamanya sama dengan 50 ribu tahun. Hingga seluruh urusan-urusan hamba selesai diputuskan. Lalu ia melihat tempat surga atau ke neraka. Kemudian ada yang bertanya, "Qila ya Rasulullah, fal ibil?" Qal, "Wala sahibul ibil la yu'addi minha haqqaha wa min haqqiha halabuha yawma wirdiha yawma wirdiha illa idza kana yawm al-qiyamah butiha laha biqarqarin aw fa ma kanat la yafqidu minha fasilan wahidan تطعه بأخفائها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولادها أو أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kewajiban e, tentang eh, orang-orang e, yang melalaikan kewajiban mengeluarkan emas dan perak mereka. Ya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu emas dan perak. Ya, ada e, empat jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yaitu tanaman tanaman yang tumbuh dari bumi berupa biji-bijian ataupun buah-buahan, kemudian binatang ternak, kemudian emas dan perak. Emas, kemudian perak. Yaitulah empat jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah kemudian para sahabat ada yang bertanya, salah seorang sahabat ada yang bertanya, kalau tadi orang-orang yang memiliki emas dan perak, bagaimana dengan anta ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang bertanya, bagaimana dengan pemilik unta wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, siapa saja yang memiliki unta lalu tidak menunaikan kewajibannya, ini zakatnya, ya, salah satu kewajibannya adalah mensadapahkan susunya saat unta-unta itu digiring ke tempat minumnya. Maka pada hari kiamat nanti akan dibentangkan baginya lapangan yang luas. Tidak ada seekor pun untanya yang hilang walaupun seekor anak unta. Lalu unta-unta itu menginjak-injaknya dengan tapak kaki dan menggigitinya setiap kali unta pertama selesai menginjaknya, maka akan dilanjutkan oleh unta-unta berikutnya, demikian seterusnya pada hari yang lamanya sama dengan 50 ribu tahun. Hingga seluruh urusan-urusan hamba selesai diputuskan, lalu ia melihat tempatnya ke sorga atau ke neraka. Jadi hewan-hewan ternak yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya, sudah sampai nisabnya, namun tidak dikeluarkan oleh pemiliknya, dia tetap menahannya, maka onta-onta itu akan menginjak-injaknya. Harta yang disimpannya itu justru akan menjadi musibah dan petaka baginya pada hari kiamat. Ia akan diinjak-injak oleh onta-ontanya sendiri. Dia akan digigiti oleh onta-ontanya sendiri, Khonifiddin, para pendengar yang berbahagia. Demikian pula, ada yang bertanya selanjutnya, Ya Rasulullah, Falbaqaru wal ghanam. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan pemilik sapi dan pemilik kambing? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala sahibu baqarin wala ghanamin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yawmal qiyamah butiha laha butiha laha biqa qarqarin la yafqidu minha syai'an laysa fiha aqsa wala jalha wala adba تنطهه بقرونها وتطعه بأطلافها كلما مر عليه أولى أولاها رد عليه أخرىها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار Ada lagi yang bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana dengan pemilik kambing dan sapi dan kambing? Maka beliau mengatakan, siapa saja yang memiliki sapi dan kambing, lalu tidak menunaikan zakatnya, maka akan dibentangkan baginya lapangan yang sangat luas. Tidak ada seekor pun sapi dan kambingnya yang hilang. Tidak ada seekor pun yang dua tanduknya yang bengkok. Ataupun yang tidak punya tanduk, yaitu kambingnya yang punya dua tanduk yang bengkok. Ya, yaitu eh, ini adalah eh, arti dari aksa. Aksa adalah sapi atau kambing yang bengkok tanduknya. Dua dua tanduknya yang bengkok. Ada ataupun jalha, yaitu sapi atau kambing yang tidak punya tanduk. Ya. Atau yang tanduknya patah dari dalam, yaitu adba, yaitu sapi atau kambing yang patah tanduknya dari dalam. Sapi dan kambing itu akan menandukinya dengan tanduk dan menginjak-injaknya dengan kuku-kukunya. Setiap kali sapi dan kambing pertama selesai menginjakinya, maka akan dilanjutkan oleh sapi dan kambing berikutnya demikian seterusnya pada hari ya dia merasakan itu ya pada hari yang lamanya sama dengan 50 ribu tahun ya karena satu hari di dunia itu sama dengan 50 ribu tahun di akhirat hingga selesailah urusan-urusan hamba diputuskan lalu ia melihat tempatnya ke sorga atau ke neraka lalu ada yang bertanya pula Ya Rasulullah, fal khayl. Qal al khaylu thalathatun. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan kuda? Maka Nabi mengatakan, al khaylu thalathatun. Hiya li rajulin wizrun, wa hiya li rajulin sitrun, wa hiya li rajulin ajrun. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام وهي له وزر وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حقها وحق حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في في مرج ورنة فما أقلت من ذلك المرج أو الروضة min syai'in illa kutiba lahu adada ma ma ma akalat hasanat wa kutiba lahu adada aw arwatiha wa, wa abwaliha hasanat wa la taqta'u yati wa laha fattannat syarafan aw syarafaini illa kataba Allah lahu adada athariha wa ar, wa arwatiha hasanat wa la marra biha sahibuha ala nahrin fasharibat minhu ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. Nabi mengatakan, kuda itu ada tiga macam. Kuda yang menjadi dosa atas pemiliknya, kuda yang menjadi tirai ya bagi pemiliknya, dan kuda yang menjadi pahala bagi pemiliknya. Adapun kuda yang menjadi dosa atas pemiliknya adalah kuda yang dipelihara oleh pemiliknya untuk tujuan riak, yaitu pamer dan untuk melawan atau memerangi kaum muslimin. Maka kuda itu menjadi dosa atas pemiliknya. Adapun kuda yang menjadi tirai bagi pemiliknya adalah kuda yang dipelihara untuk tujuan fisabilillah. Kemudian ia tidak melupakan hak Allah dari hasil tunggangannya. Maka kuda itu merupakan tirai baginya. Dan adapun kuda yang menjadi pahala bagi pemiliknya adalah kuda yang dipelihara oleh pemiliknya fisabilillah untuk kepentingan kaum muslimin. Dilepasnya di padang rumput atau di padang gembalaan. Apapun yang dimakan oleh kuda itu di padang rumput tersebut melainkan akan ditulis pahala kebaikan dari setiap makanan yang dimakannya dan akan ditulis bagi pemiliknya eh, pahala kebaikan sebanyak kotoran dan kencing yang dibuangnya dan tidaklah tali kekang menuntunnya ke tempat yang dicapainya dengan berlari berlari melewati satu atau dua bukit melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menulis eh, baginya pahala kebaikan dari setiap jejak langkah kaki kuda itu. Dan tidaklah penunggangnya melewati sungai. Lalu kuda itu minum darinya. Sementara ia sendiri tidak ingin memberi, memberinya minum. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menuliskan pahala kebaikan dari setiap air yang diminumnya. Demikianlah. ya Harta itu ada yang menjadi penyebab datangnya dosa atas pemiliknya harta itu ada yang menjadi sitru, ya, tirai penutup ya, dari kemaharan Allah Subhanahu wa taala atas pemiliknya. Dan harta itu ada yang menjadi berkah atas pemiliknya, mendatangkan ya pahala, menjadi aset pahala bagi pemiliknya. Kemudian ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, fal khumur?" Maka Nabi mengatakan, "Ma unzila fil khumuri fil khumuri illa hadhil ayah al-fad al-fadda al-jami'ah." ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا yara. Ada yang bertanya pula, bagaimana dengan pemilik keledai wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, ya, belum diturunkan kepadaku keterangan tentang keledai kecuali ayat fadha. Ya, ayat fadha yang luas maknanya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar diri berat darah sekalipun, niscaya dia akan melihat e, balasannya dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar darah pun, niscaya dia akan melihat ya balasannya pula. Surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8. Nah demikianlah di dalam uh, hadis yang panjang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa harta zakat yang ditahan itu akan menjadi alat untuk menyiksa miliknya nanti pada hari kiamat jika tidak ditunaikan haknya dan hak harta adalah uh, zakat. Ya demikian pula di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya. Ya tidak dikeluarkan zakatnya. Ya dan emas dan perak ini juga termasuk di dalamnya uang karena uang sekarang ini fungsinya sama seperti emas dan perak dahulu. Ya dalam satu hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sepasang gelang emas yang melingkar di tangan seorang wanita. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Atu'tina zakat Apakah engkau mengeluarkan zakatnya? Maka si wanita itu menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayasurruki ayusawwiraki ayusawwirakillahu bihima yaumal qiyamah siwaraini minnar. nar." Apakah engkau suka Allah Subhanahu wa taala mengalungkan bagimu dengan dua buah gelang dari api neraka? Ya, artinya apa? Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, para hiasan itu akan menjadi sebab adab baginya pada hari kiamat. Alat untuk mengadab dirinya pada hari kiamat. Dia akan dikalungkan dengan dua buah, dengan dua buah gelang dari api neraka. Maka mendengar itu, wanita itu segera membuang kedua gelang tersebut seraya berkata, "Kedua gelang ini aku sedekahkan bagi Allah dan Rasulnya. Kedua gelang ini aku sedekahkan bagi Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah riwayat yang sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha diceritakan bahwa satu kali ia mengenakan gelang kaki dari emas. Lalu Rasulullah dan dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah gelang ini termasukkan Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma balagha ayyuzaki fazukiya falaysa bikan." barang apa saja yang telah sampai nifab lalu dikeluarkan zakatnya, maka tidak termasukkan. Jadi emas dan perak, ya, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka itu termasukkan yang diancam dalam ayat yang kita bacakan tadi surat Al-Baqarah atau ayat 34 ya wal al, al walladina yakmizu yakmizuna adh zahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fawashirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan hartakan berupa emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka berita beritakanlah kepada mereka, beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Demikian ikhwan fillah, azhani Allah wa jami'an. Dalam sebuah riwayat yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini ancaman terhadap orang-orang yang tidak menunaikan ya kewajiban harta mereka. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "Man atahu Allahu malan, falam yuaddi zakatahu, mustila lahu maluhu yawmal qiyamah syuja'an aqra, lahu zabibatani, يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه لهزمتيه يعني بصدقيه thumma yaqulu ana maluka, ana kanzuka. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan harta namun ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti harta tersebut akan dijelmakan dalam bentuk ular jantan. Ya, sujaan, yaitu ular jantan yang ganas, memiliki dua taring. Ya, memiliki dua taring yang terdapat pada rahangnya. Ya, nah demikian. Yang akan mengalunginya, yang akan melilitnya. Kemudian ular itu tersebut akan mengambilnya dengan kedua rahangnya, yaitu akan melahapnya. Akan memakannya dengan kedua rahangnya kemudian berkata, Aku adalah hartamu, aku adalah emas dan perakmu, aku adalah kanmu. Yaitu harta yang engkau timbun dan engkau simpan dahulu, tidak engkau keluarkan zakatnya. Tidak engkau keluarkan zakatnya. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, kemudian Rasulullah membacakan ayat yang kita baca yang kita bacakan tadi yaitu surat Ali Imran ayat 180 wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahu ataahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya itu mengira bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Ya, apa yang mereka simpan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, pemakan riba dan yang diberi makan ya, pemakan riba yang dimana yang diberi, yang memberi makan pemakan riba dua saksi yang mengetahuinya wanita yang mentato dirinya dan yang minta ditato orang-orang yang menahan-nahan sedekah yaitu zakat orang yang murtad lah hijrah yaitu setelah dia masuk ke dalam Islam ya dan adalah orang-orang yang dilaknat melalui lisan Rasul eh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Jadi ini adalah satu ancaman laknat dan tentunya ini hadis ini memiliki hukum marfu walaupun lafalnya mauquf. Marfu'un hukman mauqufun lafzan. Karena di sini Abdullah bin Mas'ud ya, menyampaikan kepada kita satu ancaman yaitu laknat ya pada hari kiamat dan tentunya tidak mungkin perkara gaib ini diucapkan oleh Ibnu Mas'ud melalui uh, logika ataupun berdasarkan logika beliau. Ya, jadi salah satu di antaranya adalah orang-orang yang menahan-nahan zakatnya. Demikian juga dari uh, Al-Ahnaf bin Qais yang mengatakan, Aku duduk di majelis Quraisy. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang kusut rambutnya, acak-acakan pakaian dan keadaannya. Laki itu mendekati mereka lalu mengucapkan salam kemudian berkata, sampaikanlah berita duka kepada orang-orang yang menumpuk-numpuk harta dengan e, yaitu dengan e, berita duka berupa batu panas. Ya, batu panas yaitu rof e, eh, rotof. Rotof artinya e, adalah bentuk jamak dari kata rotfa yaitu batu yang dipanaskan. Yang akan dipanaskan di neraka jahanam. Kemudian diletakkan di atas di atas mata buah dadanya hingga menembus tulang bahunya. Lalu diletakkan di atas tulang bahu hingga menembus mata buah dadanya sambil ia menggelepar kesakitan. Nah ini juga ya tentunya memiliki hukum marfu. Kemudian lelaki itu pergi dan duduk di salah satu tiang. Aku mengikutinya dan duduk di, di, di dekatnya, kata al ahnab bin Qais. Aku tidak kenal siapa dia, dan aku berkata kepadanya, aku lihat orang-orang tidak menyukai apa yang kau katakan tadi. Lalu ia berkata, sungguhnya mereka tidak memahami. Ya, mereka tidak memahami apa-apa. Kekasihku berkata, ya, maka aku potong. Siapa kekasihmu? Ia menjawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian. Ia melanjutkan, Hai Abu Dar, apakah engkau melihat Gunung Uhud? Aku melihat matahari, melihat waktu siang yang masih tersisa. Aku merasa barangkali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengutusku ke sana untuk satu kepentingan. Maka aku pun berkata, ya, aku dapat melihatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ma uhibbu anna li mithla uhudin dahaba, unfiquhu kullahu illa salah salasata dananir. Aku tidak suka andai kata aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, melainkan akan aku infakkan seluruhnya kecuali tiga dinar. Ya kemudian ia melanjutkan sesungguhnya mereka tidak dapat memahami. Mereka hanya tahu ya mengumpulkan dunia. Demi Allah aku tidak akan meminta dunia kepada mereka dan aku dan tidak akan bertanya tentang agama kepada mereka hingga aku menemui Allah Subhanahu wa taala. Ternyata laki-laki itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Eh, hadis-hadis tersebut menjelaskan kepada kita ancaman yang berat ya atas orang-orang yang memiliki harta, orang-orang kaya yang memiliki harta tapi dia tidak menunaikan kewajiban zakatnya. Ya. Jadi besar dosanya ya menahan zakat dan besar juga siksa dan hukumannya nanti di akhirat. Ya harta itu justru akan menjadi wabal, akan menjadi malapetaka, akan menjadi alat untuk menyiksa dirinya ya pada hari kiamat nanti. Khonifitin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibnu Omar mengatakan, barang siapa menumpuk-numpuk harta dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka binasalah ia. Ya, binasalah ia. Ya, dia akan binasa. Sesungguhnya hal ini sebelum turun kewajiban zakat. Ketika diturunkan kewajiban zakat, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai pembersih bagi harta. Jadi zakat itu adalah pembersih bagi harta kita dan tidak mengeluarkannya justru akan mengotori harta tersebut ya mengotori harta tersebut. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan termasuk alkan. Kans itu artinya menumpuk-numpuk harta. Demikian ikhwan fillah rahimani wa Dan dalam hal ini ya, orang-orang yang menahan zakat hartanya ya, maka imam ataupun waliul amri boleh mengambil separuh hartanya. Ya, ini berdasarkan hadis Bahaz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, an abihi an jadihi ya eh, ia mengatakan yaitu Muawiyah bin Haidah ia berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda fi kulli ibilin sa'imatin fi kulli arba'ina ibnatul labun la yufarraqu ibilun an hisabiha man a'taha mu'tajiran falahu ajruha wa man wa man aba fa inna akhidhuha wa syatra ibilihi azmatun min azmati rabbina la yahillu li ali Muhammadin min hasyi. Untuk tiap-tiap unta yang cari rumput sendiri, yang merumput sendiri, ya, yaitu saimah, saimah artinya dia mencari rumput sendiri, rumput sendiri tidak di, uh, tidak disediakan oleh pemiliknya. Yaitu tiap 40 ekor zakatnya adalah seekor bintu labun. Bintu labun adalah anak unta ya yang betina umurnya masuk tahun ketiga itu namanya bintu labun. Tidak boleh dipisahkan dari perhitungan zakatnya. Barang siapa mengeluarkan zakat itu karena mengharap pahala, muktajiron yaitu mengharap pahala, maka ia akan mendapatkan pahalanya. Barang siapa menahannya, maka kami akan mengambil zakat itu ya, darinya beserta separuh dari unta yang dimilikinya. Ya, sebagai satu salah satu perintah yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak halal zakat bagi ha, bagi keluarga Muhammad walaupun sedikit. Jadi di sini ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an orang-orang yang menahan harta zakatnya maka waliul amri boleh menariknya secara paksa. Waliul amri yaitu pemerintah, imam boleh mengambilnya secara paksa separuh dari hartanya sebagai hukuman atasnya yang seharusnya tidak separuh tapi karena dia menahannya ya maka ia kehilangan separuh dari hartanya itu kerugian duniawinya. Nah, demikian juga hukuman duniawi atas orang-orang yang menahan zakat dan mengingkari kewajiban zakat, ya, yaitu mereka boleh diperangi. Waliul amri boleh menghukum mati mereka dan memerangi mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq terhadap ahlul riddah, yaitu orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat mereka. Ya, Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka, ya, memerangi mereka dan eh, apa namanya menghalalkan darah mereka karena mereka mengingkari kewajiban zakat tersebut. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa jami'an itulah hukum duniawi atas orang-orang yang menahan zakatnya yaitu hartanya kalau dia tidak mengingkari kewajibannya maka diambil separuh dari hartanya itu. Ya, kalau dia mengingkari kewajibannya maka waliul amri ya boleh memerangi mereka. Ya, boleh memerangi mereka. Baik, tentunya ini hukum duniawi ini ya dilakukan eksekusinya, eksekusi hukumnya oleh pemerintah ya oleh waliul amri ya bukan oleh pihak-pihak lain. Nah, demikianlah ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an berkaitan dengan eh, apa namanya kita katakan eh, dosa ya orang-orang yang menahan zakat harta mereka. Maka dari itu ikhwan fillah hendaklah kita perhatikan ya, apakah ada hak orang lain pada harta kita. Wa fi amwalihim haqqun. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka terdapat hak bagi, baik bagi orang-orang yang meminta maupun orang-orang yang tidak meminta. Ya, maka eh, sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk mengaudit dan menghitung hartanya. Jangan-jangan dia termasuk orang-orang yang sudah wajib zakat tapi karena tidak pernah menghitungnya, tidak tahu, ya atau e, lalai atau mengabaikannya maka dia mengabaikan kewajiban yang agung ini akibatnya adalah dia bisa jatuh dalam ancaman yang yang kita sebutkan tadi khonifuddin rahimani wa rahimakumullah ya kalau kita lihat sekarang ini ya banyak ya orang eh, kaum muslimin yang mengabaikan kewajiban ini karena mereka e, satu tidak tahu menahu ya tentang zakat bagaimana cara mengeluarkan zakat ya bagaimana cara mengeluarkan zakat berapakah nisab dan apa itu haul. Nah, sebagian dari mereka tidak tahu menawa apa itu nisab, apa itu haul. Nah, kemudian ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagian dari mereka ada yang tahu, tapi sikap kikir dan bakhil menahan mereka untuk mengeluarkan harta mereka itu. Ya, kikir dan bakhil ini. Allah Subhanahu wa taala telah apa namanya mencela orang-orang yang kikir dan bakhil. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Ma'arij, "Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu asy-syarru jazua, wa idza massahu wa idza massahu al-khairu manua." Ya, sungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila ia mendapat kebaikan, dapat harta, dapat rezeki, dapat karunia, maka ia amat kikir. Bahkan al-insanu qatura. Qatura itu artinya kikir, ikhwan dan adalah manusia itu adalah orang-orang yang kikir ya manusia itu adalah makhluk yang kikir jadi ada sifat kikir dalam diri kita yang harus kita bersihkan ya yang harus kita bersihkan dengan ya mengeluarkan infak dan ya, melatih diri untuk berinfak dan bersedekah ya Rasulullah juga telah mengatakan dalam satu hadis ya syarru ma fi syahun hali'un wa jubnun khali'un sifat yang paling buruk pada seseorang adalah kikir dan keluh kesah serta takut dan pengecut ya syahun hali'un jubudun khali'un itu sifat yang buruk sekali kikir dan suka berkeluh kesah mengeluh dan mengadu kepada makhluk tidak kepada Allah Subhanahu wa taala serta takut dan pengecut ya jubudun khali'un dan Rasulullah juga mengatakan la yastami la yastami'u barud fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abadan wa la yastami'u asy-syuh wal imanu fi qalbi 'abdin abadan tidak akan berkumpul debu fi sabilillah dengan asap jahannam pada diri seorang hamba dan tidak akan terkumpul sifat kikir dan iman pada hati seorang hamba selamanya jadi mukmin itu bukanlah orang yang yang kikir dan bakhil ikhwan fillah Ya jadi salah satu eh, apa namanya eh, penyebab orang-orang itu menahan harta mereka tidak melakukan zakat adalah karena mereka melihara sifat kikir ini pada diri mereka ikhwan rahimani wa rahimakumullah Dan salah satu juga perkara yang menahan manusia yang mengeluarkan zakat adalah toma. Ya, toma. Ya, Asma binti Abi Bakar menceritakan bahwa ia menemui Rasulullah Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Nabiullah, Aku tidak memiliki sesuatu pun kecuali yang diberikan oleh Az-Zubair kepadaku. Bolehkah aku mengeluarkan sedikit dari harta yang diberikannya itu? Maka Nabi mengatakan, Irdahi ma mastata'ti. Walatu'i fayu'i Allahu alaih. Bersedekahlah selama kamu mampu. Yang mampu kamu keluarkan, yang kamu sedekahkan, sedekahkan. Janganlah menahan-nahan harta hingga Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan rezekimu. Orang-orang yang pamak dan menahan harta mereka mengira bahwasanya harta itu akan langgeng dan abadi di sisi mereka, ya, di tangan mereka. Tapi justru sebaliknya Allah eh, Rasulullah mengabarkan di sini, la tu'i fayu'i Allahu alaik. Janganlah kamu menahan nahan harta hingga Allah Subhanahu wa taala akan menahan eh, karunia-Nya atas dirimu, Ikhwanul fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah demikianlah ya, yaitu uh, apa namanya salah satu perkara juga yang kita katakan menghambat seorang itu untuk uh, melaksanakan kewajibannya ini, yaitu kewajiban uh, apa namanya mengeluarkan harta zakatnya. Dan salah satunya adalah ya perkara yang menahan manusia itu atau seorang muslim itu mengeluarkan zakatnya adalah karena dia sudah menjadi hamba dinar dan hamba dirham. Ya, dia sudah menjadi hamba dinar dan hamba dirham. Nah ini adalah satu per, uh, kondisi yang sangat parah ya seorang telah menjadi hamba dinar dan hamba dirham hingga ia begitu sayang terhadap hartanya dan enggan untuk mengeluarkannya sebagai zakat sebagai suatu kewajiban Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita ya dalam satu hadis ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhir ta'isa wantakas wa idha syika falantafash rugilah hamba dinar dan hamba dirham. Hamba khamisah, yaitu hamba pakaian sutra. Jika diberi, ia senang. Jika tidak diberi, ia marah. Celaka dan merugilah. Apabila tertusuk duri, moga-moga duri itu tidak akan tercabut darinya. Nah ini adalah suatu doa yang buruk atas orang-orang yang menjadi hamba dinar dan dirham ya ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Ya. Nah, itu itulah yang eh, hmm. kajian kita pada hari ini berkaitan dengan eh, dosa menahan dan eh, tidak mengeluarkan zakat ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi semua dan menjadikan kita lebih berhati-hati terhadap harta titipan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini hendaklah kita perhatikan bahwa ya satu bahwa harta itu ya ada kewajiban ya yang harus kita keluarkan yaitu kewajiban zakat. Maka jangan diabaikan kewajiban ini. Allah a'lam bishawab. Aku wa li hadza wa astaghfirullah wa muslimin innahu wal ghafurur rahim. Ustaz kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan atas pembahasan yang sangat bermanfaat di pagi hari ini. Tapi Ustaz selanjutnya seperti biasa kita akan undang para pendengar untuk bertanya Ustaz ya melalui telepon atau melalui pesan singkat. Anda eh, kami undang Anda eh, untuk bertanya di 0218236543 melalui telepon dan kita akan eh, tampung dua penelpon di pagi ini untuk pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana? Dari Umu Sari di Bekasi. Silakan. Mau tanya Pak Ustadz, <clears throat> iya. kalau uang ada di tangan orang, uh, ah, dana uang itu ada di tangan hmm. anak. Apa kita harus dikeluarkan juga zakatnya, Ustaz? Iya, dalam hmm. bentuk hutang begitu Bu ya. Ah, bagi dalam bentuk hutang. Ah, baik, baik, Terima kasih. Ya, Pak Ustaz. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz pertanyaan dari Ibu Sari eh, kita tampung dulu saja. Ya. Kita akan angkat kembali dari penelpon yang kedua di kesempatan pagi hari ini. Halo. Baik, terputus kami berikan kesempatan untuk Anda di 0218236543 di belakang Ibu Sari. Halo. Nah, terputus tampaknya. Tapi tadi mungkin kita akan uh, sampaikan pertanyaan dari Bu Sari terlebih dahulu mengenai uh, uang dalam bentuk piutang, apakah harus dikeluarkan zakat juga? Ustaz, silakan. Ya, hutang ada dua macam. Ya, hutang dari orang yang musir dan hutang dari orang yang musir. Artinya orang yang berhutang itu ada dua kondisinya. Hutang orang yang kesulitan ya misalnya orang yang jatuh pailit bangkrut ya dan hutang dari orang yang berkelapangan musir artinya dia memiliki harta karena ada juga orang-orang yang berharta memiliki hutang berhutang dia misalnya untuk eh, apa namanya kita katakan eh, untuk eh, bisnisnya untuk eh, usahanya dan jenisnya nah hutang dari orang yang musir ini tidak dihitung sebagai harta yang wajib dizakati ya tidak dihitung dalam uh, harta yang harus dikeluarkan zakatnya ya kalau orang yang berhutang kepada kita itu adalah orang yang yang kesusahan kesulitan dia nggak tahu kapan dia akan kembalikan hutangnya itu ya karena kondisinya yang sulit ya nah demikian adapun ya hutang dari orang yang berkelapangan ya ya orang yang berkelapangan nah itu uh, dihitung ya masuk dalam uh, kita katakan uh, harta yang harus dihitung zakatnya harta yang harus dihitung zakatnya nah, demikian jadi dilihat kepada kondisi orang yang berhutang hmm. ya apakah kondisinya itu muksir atau musir kalau muksir yaitu kesulitan maka ya tidak perlu dihitung ya, apa namanya zakat tersebut ya, hmm. nah demikian dan apa namanya kalau dia itu musir ya apa namanya eh, berkelapangan maka ya tentunya uh, dihitung ya sebagai harta zakat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih atas jawaban Ustaz. Baik, eh, kita angkat dari penelpon yang kedua ada Ibu Lia di Jagakarsa. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Uh, begini Ustadz, bagaimana dengan gaji yang didapat setiap bulannya? hmm. baik mm-hmm. itu besar atau kecil, apakah wajib juga uh, dizakatkan? Itu yeah. saja Ustaz, mohon yeah. nasihatnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Atau yang lebih populer dengan zakat profesi begitu saja. Ya? Nah, ya, bagaimana Ustaz penjelasan? Baik, uh, saya tambahkan dari tadi ya yang nah. mengenai apa namanya harta piutang tadi. Nah. Ya, uh, ada satu uh, fatwa juga dari Syekh bin Bas berkaitan dengan hal ini ya eh, beliau pernah ditanya eh, dari seorang yang memiliki piutang pada seorang teman apakah ia wajib mengeluarkan zakat dari piutang tersebut maka beliau jawab jika piutang itu di tangan orang yang berkelapangan untuk melunasinya maka kapan saja eh, maksudnya adalah kapan saja anda memintanya pasti ia bisa melunasinya maka anda wajib atau uh, wajib mengeluarkan zakatnya setiap kali genap satu haul ya harta piutang hak anda itu tak ubahnya seperti titipan kata beliau ya pada orang tersebut. Namun jika piutang itu ada di tangan orang yang berkesempitan, tidak mampu melunasi hutangnya atau tidak berkelapangan, ya, atau ia berkelapangan namun mengelur ngelur pelunasan utang utangnya eh, sementara kita tidak kuasa memaksanya untuk melunasi hutang tersebut, maka menurut ulama pendapat ulama yang terpilih adalah ya tidak wajib mengeluarkan zakat harta piutang yang dalam kondisinya seperti itu hingga kita menerimanya dari orang tersebut ya hingga kita menerimanya dari orang tersebut yaitu orang itu mengembalikan uang itu nah demikian ya eh, apa namanya eh, jawaban dari eh, Syekh bin Baz di dalam masalah ini nah kemudian uh, ada yang bertanya tentang masalah uh, apa tadi? Zakat gaji, ya. profesi, ya? enam gaji. Zakat, profesi. Nah. Zakat profesi itu tidak ada ya. Zakat profesi itu tidak ada. Nah, ya. profesi, uh, eh, profesi apapun atau uh, kita katakan uh, niaga perniagaan dan sejenisnya itu pada hakikatnya tidak ada zakatnya karena tidak ada di nukil dari Nabi SAW bahwa beliau mengambil uh, zakat dari uh, apa namanya uh, para pegawai ya atau para eh, pekerja atau buruh ya. Nah, nggak ada ya riwayat satupun bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil zakat harta dari mereka, ya mengambil zakat harta dari mereka. Jadi tidak ada ya zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, eh, kecuali ya eh, apa namanya gaji bulanan yang lebih lalu kita simpan ya dalam bentuk tabungan atau emas, perak dan sejenisnya. Ya maka ini wajib kita keluarkan zakatnya apabila sudah sampai satu eh, nisabnya dan telah mencapai satu haul, genap satu haul. Adapun e, gaji itu sendiri itu tidak ada apa namanya tidak ada zakatnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Hmm. Walaupun di sana ada orang-orang yang berpendapat ya ada ya apa namanya e, zakat tersebut. Ya, saya bin, bin Jibrin pernah ditanya ya, ya oleh seseorang dia ada yang bertanya, saya seorang pegawai di sebuah perusahaan swasta dalam negeri. Jadi saya setiap bulan sebesar 4.000 real Saudi, termasuk uang sewa rumah sebesar 1.000 real. Nah, jadi eh, dia dipotong jadi tinggal 3.000 real untuk sewa rumah 1.000 real. Ya, apakah saya wajib mengeluarkan zakat harta? Jika wajib berapa jumlahnya katanya. Kemudian diketa, eh, perlu diketahui bahwa tidak ada pemasukan sampingan kecuali gaji tersebut. Maka beliau menjawab, apabila Anda telah memiliki kecukupan atau kelebihan dari gaji bulanan, ya, maka wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab, yaitu sekitar 400 eh, rial Saudi, yaitu untuk ukuran sana ya. Hal nah, itu jika jumlah nisab tersebut telah berlalu satu haul, yaitu satu tahun. Apabila Anda menyisihkan sejumlah uang dari gaji bulanan untuk ditabung, maka yang terbaik dan yang paling selamat adalah mengeluarkan zakat dari uang yang Anda tabung itu pada bulan tertentu setiap tahunnya. Misalnya untuk mudah, misalnya bulan Ramadan ya, misalnya begitu. Nah jumlahnya adalah dua setengah persen dari harta yang dimiliki. Wallahu alam bisawab. Nah semoga Allah memberi taufik kepada kita semua. Nah itulah dia uh, jawaban yang disampaikan oleh Syekh bin Jibril. Jadi jawaban itu mengesan, uh, memberikan kepada kita ya satu faedah bahwa uh, gaji itu macam-macam. Ada gaji orang yang pas-pasan, Pokoknya negeri itu macam-macam golongannya ya. Ya, hmm. ada yang ya, dan eh, apa namanya disesuaikan dengan UMR juga ya dan kebutuhan hidup yang ada di satu negeri itu berbeda-beda. Nah, e, kalau misalnya kita e, memiliki gaji misalnya ya satu juta lah misalnya, nah itu itu e, untuk kondisi sekarang ini ya itu habis satu bulan bahkan kurang mungkin ya. Nah, hmm. nah dalam kondisi seperti ini dia, dia, tidak ada kita tidak kita bisa tidak bisa kita bayangkan dia bisa menabung dan menyisihkan sejumlah uang dari gaji bulannya untuk ditabung. Ya, tidak ada tabungannya kalau seperti itu ya. Maka ini termasuk dia itu orang-orang yang belum mampu dan belum memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat. Namun jika hartanya berlebih, misalnya seperti yang ditanyakan tadi, dia dapat penghasilan gaji dari perusahaannya misalnya sebesar 4, 4 eh, juta. Ya misalnya ini, sementara untuk keperluan satu bulannya itu cuma satu juta misalnya, ada tiga juta yang bisa disisihkannya ya atau taruhlah ya 2 juta dia setiap bulan dia bisa ditabungnya. Nah, nah apabila ini sudah berlalu sama selama satu tahun, ya tentunya itu akan eh, apa namanya sampai kepada nisabnya ya jumlah tersebut maka itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya Allah alam Nah, baik terima kasih dan pertanyaan mengenai zakat uh, uh, profesi ini merupakan uh, ya jawaban yang sangat Eh, banyak dari pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan pagi ini. Baik Ustaz, masih ada waktu di pagi ini ada penelpon yang berikutnya kita angkat. Halo. Baik, terputus. Kami angkat pertanyaan yang datang dari uh, pesan uh, singkat ya Ustaz. Uh, dari Abu Zahra di Depok. Ya Ustaz, apakah perhiasan emas uh, dari uh, seorang uh, muslimah wajib untuk dizakati walaupun tidak dipakai? Bagaimana pula jika kita punya saham yang uh, diberikan uh, yang ditanam di satu perusahaan, apakah juga wajib bagi kita untuk membayar zakatnya? Demikian, set. Ya, eh, zakat perhiasan ada ya dan wajib dikeluarkan ya. Zakat perhiasan emas dan perak itu wajib dikeluarkan walaupun disimpan tidak dipakai. Nah demikian Ivan Fiddin Azani Allah wa nah. Adapun zakat saham ya, Eh, zakat saham uh, ini pernah ditanyakan juga ke, eh, ke, ke lejenah Daimah berkaitan dengan saham yang jawabannya adalah sebagai berikut ya bentuk saham yang ya apa namanya uh, itu termasuk barang pernia, uh, barang niaga ya yang wajib dikeluarkan zakatnya ya, pemilik saham wajib menghitung nilai saham miliknya setiap tahun ya tanpa perlu melihat harga jika ia memiliki harta, wajib dikeluarkan zakatnya. Jika tidak, maka ia wajib mengeluarkan zakat harta tahun-tahun sebelumnya. Ya, setelah dijual dan diterima uangnya. Nah demikian itu uh, zakat uh, saham ya, zakat yang kita punya saham ya di satu perusahaan, maka itu terhitung barang simpanan ya, barang simpanan. Misalnya kita menanam misalnya 10 juta ya, maka itu termasuk simpanan ya nah wallahu alam bisawab hmm. nah, demikian Baik, dan juga tadi uh, berkenaan dengan zakat perhiasan ya uh, zakat perhiasan tidak syak lagi memang eh, ada perbedaan pendapat yang sangat tajam sejak dahulu hingga sekarang tentang zakat perhiasan untuk dipakai sendiri akan tetapi pendapat yang dipilih dalam masalah ini adalah wajib mengeluarkan zakatnya setiap tahun sekalipun untuk dipakai secara pribadi apalagi disimpan ya berdasarkan dalil yang jelas dan alasan-alasan yang mendukung pendapat ini. Nah, berdasarkan hal tersebut maka jumlah nisabnya disesuaikan dengan harga pasaran ketika itu dan tidak perlu melihat harga lamanya lagi, ya, tapi lihat harga pasaran ketika itu. Baru dikeluarkan zakat dari harga yang telah dihitung tadi, ya, ya sebanyak dua setengah persen. Nah, demikian. Hmm, baik. Ya, demikian. Allah Baik, Ustaz. Nah, dari nah, pesan singkat perusahaan perhiasan berupa perak ya. Nah. Perhiasan berupa perak emas sama saja. Nah, demikian. Baik. Allah alam. Baik Ustaz, masih dari pesan singkat untuk pertanyaan terakhir tampaknya saja di pagi ini dari e, dua penanya yang e, bertanya hal yang sama berkaitan dengan e, masalah e, gaji juga Ustaz. Ya, terlepas dari kita ketahui bahwasanya tidak ada gaji pro, e, atau e, tidak ada zakat profesi, bagaimana bagaimanakah apabila kita memiliki gaji yang kemudian setiap bulan kita tentukan atau kita target 2,5% dari e, penghasilan itu kita infakkan. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Ya, mengeluarkan zakat sebelum nisabnya itu boleh ya. Mengeluarkan zakat sebelum afwan sebelum haul ya, hmm. bukan sebelum haul itu boleh. Ya, boleh seorang itu mengeluarkannya sebelum haulnya. Nah, uh, akan tapi di sini masalahnya adalah uh, apakah dia termasuk orang yang wajib zakat atau tidak? Ya, apakah ia termasuk orang yang wajib zakat atau tidak ya nah tidak semua orang yang bergaji itu wajib berzakat Ya, ada orang yang uh, sebenarnya tidak wajib zakat karena uh, kita katakan oh, penghasilannya atau gajinya itu pas-pasan ya untuk apa namanya untuk uh, kebutuhannya sehari-hari ya untuk kebutuhan bulanannya maka ya orang ini tidak wajib zakat eh, berbeda dengan orang yang berlebihan hartanya seperti yang kita sebutkan tadi misalnya dia apa namanya memiliki uh, har, uh, gaji ya berlebih dari kebutuhan sehari-harinya misalnya dia memiliki eh, apa namanya gaji 5 eh, juta atau 6 juta setiap bulannya sementara kebutuhannya di bawah itu jauh di bawah itu maka ya tidak syak lagi dia wajib mengeluarkan zakatnya dan boleh dia keluarkan zakat itu walaupun sebelum tiba haulnya ya, ya boleh itu. Hmm. Walaupun boleh. walaupun dari sisi uh, nisabnya belum belum tentu atau belum ketahuan saat jadi akhir ya. Nah. Iya, jadi uh, ada pertanyaan yang diajukan ke uh, Lejnah Daimah juga ya. ya. Ada yang bertanya, ya, saya adalah seorang pegawai pegawai yang menerima gaji bulanan. Setiap bulan saya sisihkan sebagian gaji itu untuk ditabung. Tidak ada hitungan tertentu atas uang tabungan itu. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya katanya ya. Yang dijawab, Anda wajib mengeluarkan zakat dari uang yang Anda miliki bila telah genap satu haul. Namun jika Anda bayarkan zakat dari seluruh uang yang Anda miliki tanpa memisahkan antara yang genap satu haul dan yang belum genap satu haul, maka hal itu dibolehkan. Nah, dalam hal ini ada hadis ya, eh, hadis Abbas bin Abdul Muthalib di mana Nabi SAW mengizinkannya untuk meluarkan zakat hartanya sebelum genap haulnya. Nah, dan itu dalilnya ya. Nah, nah demikian. Wallahu alam bishawab. Baik Ustaz, eh, pembahasan mengenai nah, zakat ini. Iya. Hmm? Tentunya ya apabila dia wajib berzakat ya. Kalau yeah. dia tidak wajib berzakat, maka ya tidak ada ketentuan seperti itu. Baik. Nah, baik Ustaz, uh, pembahasannya sangat menarik Ustaz ya dan banyak pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pendengar. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin kita uh, mudah-mudahan bisa dilanjut di kesempatan yang akan datang Ustaz ya. Baik. nah, untuk eh, saat ini kami uh, ucapkan terima kasih dan kita uh, silakan mempersilahkan Ustaz untuk menutup perjumpaan kita Ustaz. besar ya dan dosa yang sangat berbahaya yang mendatangkan eh, kita katakan hukuman dunia dan akhirat balasan dunia dan akhirat yaitu menahan pembayaran zakat. Ikhwan hendaknya kita sadari bahwa eh, harta yang sampai ke tangan kita itu ya ada hak orang lain di situ. Nah ini kesadaran yang perlu dimiliki oleh setiap muslim. Ya, kesadaran ini sangat penting agar dia tergugah untuk sadar dan mengeluarkan kewajibannya yaitu menunaikan zakat. Bahwa tidak harta yang sampai ke tangan kita itu tidak ada yang langsung dari langit. Ya, harta yang sampai ke tangan itu melalui orang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikannya melalui orang lain. Ya, kalau saya kalau kita tanyalah sekarang ini, adakah orang yang uh, rezekinya itu turun dari langit langsung tanpa melalui orang lain? ya tentunya tidak ya tidak ada melalui orang lain hmm. ya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sebab-sebab nah kadang-kadang manusia itu lupa bahwasanya ada saham orang lain hak orang lain pada hartanya ya ada bagian orang lain ada eh, jasa orang lain pada harta yang dimilikinya karena harta itu sampai ke tangannya tidaklah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala dari langit seperti mana dan salwa kan begitu ya hmm. nah, tetapi melalui orang lain maka eh, sadarilah ada hak orang lain untuk e, diberikan pada harta kita itu. Nah, Islam telah mengaturnya dalam bentuk satu kewajiban yaitu e, zakat. Dan ini dijadikan sebagai salah satu rukun ya di dalam e, dinul Islam. Nah, demikian nah, ikhwan hmm. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan e, kesadaran kepada kita dan kekuatan kepada kita untuk dapat menjalankan agamanya dan terhindar dari dosa besar ini yaitu menahan harta zakat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan bagi para akhwatiddin dan para pendengar yang budiman. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik Ustaz, terima kasih jazakallah heran atas pembahasan yang sangat bermanfaat di pagi ini dan demikian ikhwatal iman akhir dari pertemuan kita untuk Selasa pagi ini dari pembahasan Al-Kabair poin dari pembahasan uh, dosa dalam menunda atau uh, tidak membayarkan zakat dari harta yang telah Allah Ta'ala uh, amanahkan kepada setiap hamba. Semoga bermanfaat kajian bersama Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafirullahu Ta'ala tadi dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkahan pada Ustadz beserta keluarganya. Saudaraku seiman mohon maaf yang sebesar-besarnya Begitu banyak pertanyaan dari pesan singkat yang tidak bisa kami ajukan uh, berkaitan dengan keterbatasan waktu kita di pagi ini. Mohon maaf untuk uh, ada Pak Hendra di Tangerang yang telah menyampaikan pertanyaannya, Pak Said di Bangka, ada Mufauzan di Bekasi, ada Pak uh, Amin di Pasaman Barat dan begitu banyak pertanyaan yang lainnya yang telah disampaikan oleh para pendengar dari uh, berbagai daerah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita bersama Ustaz di kesempatan yang akan datang dan Anda bisa juga untuk bertanya kembali kepada beliau. Dan Hotel Iman saat ini pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda lantunan tilawah Al-Quranul Karim hingga diselenggarakannya program acara kita di kesempatan pagi hari ini pembahasan uh, dialog interaktif dunia kesehatan pada pukul 9.15 menit waktu Indonesia Barat dan berikutnya tilawah Al-Qur'anul Karim kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama uh, Qari Mishari bin Rashid al Fasi surat ke-26 surat Ash-Shu'ara. Selamat mendengarkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kubaifan serta kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.